orang yang mendapatkan kelebihan, maka orang yang tak dapat boleh timbul kecemburuan, boleh timbul hasad dengki, boleh timbul benci, boleh timbul perasaan tidak suka. Nah, kerana di dalam hadis Nabi SAW, فَإِنَّ لِكُلِّ كُلِّ ذِي نِعْمَةٍ Maksud orang itu yang diberi nikmat lebih oleh Allah mesti ada orang lain yang hasad dengki yang tak suka yang cemburu yang jealous tak senang hati, ada di antara mereka yang terungkap perasaan tak senangnya, ada yang disimpan di dalam, kalau disebut tentang si bulan itu yang ada kelebihan, di dalam hatinya tak suka, ataupun dia tak nak dengar, ataupun dia alihkan kepada yang lain. Hal-hal seumpama ini adalah bergerak ataupun bening daripada kecemburuan, hasad dan benci yang kalau digula dan dipelihara akan semakin memburukkan keadaan. Kata baginda Rasulullah saw, Alaihi Wasallam tentang tiga penyakit yang eh, apa dialami oleh manusia eh, apa namanya yang pertama adalah hasad eh, kemudian yang kedua adalah atiyara apa punya perasaan sial kemudian yang apa namanya yang ketiga adalah perasaan buruk sangka Kata baginda Rasulullah, maukah kamu memberitahukan jalan keluar untuk apa namanya penawar kepada tiga penyakit ini? Fa'idha wananta fala nuhadid kalau kamu pernah punya perasaan buruk sangka, jangan kamu yakini prasangka kamu itu benar, itu penawar kepada obat penyakit buruk sangka. Apa kata penyakit buruk apa penawar kepada penyakit buruk sangka? Jangan percaya kepada prasangka kita sendiri. Kita yang create itu prasangka, kita sendiri yang boleh untuk memadamkan. Dengan apa kita memadamkan? Dengan kita tak perlu percaya kepada Nah, perasaan yang yang buruk. Yang kedua, fa'ina tutayyar tafawzi. Kalau kamu punya perasaan sial, pamwi, tunaikan, jalankan terus. Apa perasaan sial? Terkadang orang apa namanya turun atau berjalan masuk rumah, dia punya kaki tersandung sedikit. Ih, jangan-jangan apapun jadi malam. Atau dia tak pergi musafir, dia pecah pinggang sedikit. Ih, nanti orang punya kaya balik pancit. Ini punya perasaan namanya atiyara perasaan sial. Dahulu orang-orang jahiliyah punya perasaan seperti itu. Allah keharaman zaman kita sekarang orang punya perasaan sial. Aku jadi ah, ini mungkin begini, ditakwilkan bikin susah kepada diri sendiri. Tidak kebayar tabawi. Kalau kamu punya perasaan sial, langgar itu perasaan. Jangan kamu turuti, jangan kamu patuh kepada perasaan itu. Faidah hasadta bala teruri. Kalau kamu punya perasaan hasad dengki, jangan melampau apa punya perasaan hasad dengki jangan terlampau? yakni kalau memang itu berada di dalam hati kita perasaan tidak suka, cemburu, ya jelas, nah biarkan dalam sana, jangan keluar. Nah, jangan tunjuk dalam muka, jangan tunjuk kita punya sikap, Apakah lagi melalui lisan, apakah lagi melalui perbuatan. Nah, Faidah hasadta wala tabuki. Kalau kamu punya perasaan hasad dengki, jangan melampau. Yang biarkan di dalam lama-lama akan terpendam dengan sendirinya. Tapi kalau diri dia melampau, Sudahlah perasaan dia bercakap kepada sebulan, telepon kepada sebulan, SMS, WhatsApp kepada sebulan, cerita tentang orang yang jelas kepadanya, ini sudah melampau uh, batasan seseorang yang terkena penyakit hasad dan juga dengki. Uh, Likulli ini nikmatin maksud Setiap orang yang ada nikmat Mesti ada orang lain ya Apa namanya Mempunyai hasad uh, Dengki kedudukan hasad dengki ini berbeza mengikut kepada apa yang dia hasad, apa yang dia dengkikan. Kalau dalam hal dunia itu adalah perkara yang buruk, tapi dalam hal agama, dalam hal akhirat, dalam hal kebaikan adalah lebih buruk. Nah, ini dalam hal dunia orang lebih banyak uh, nikmatnya dari segi hartanya atau jawatannya Orang lain pun hasad dengki dengan orang yang hasad tinggi dengan orang lain sebab dia istiqamah datang ke masjid hadir majelis ta'lim ataupun dia orang yang lebih pandai lebih berilmu khususnya dalam hal-hal agama dia pun tak suka jealous cemburu hasad yang kedua lebih teruk berbandingkan kepada yang pertama disebabkan antara apa namanya hasad kepada hal dunia dengan hal, hal uh, eh, eh, agama adalah sepatunya dalam hal agama kalau orang maju dalam hal kebaikan dalam agamanya itu menjadi sumber inspirasi dia untuk menjadi seperti dia nah, orang yang lebih istiqamah daripada kita karena Allah jadikan orang-orang yang baik itu bukan untuk dicemburui bukan untuk dihasati akan tetapi orang itu dijadikan baik oleh Allah dan dilupakan kepada kita supaya kita bercermin kepada orang yang baik. Jadi al-mu'min dan mumin beradu akhi. Orang beriman itu cermin kepada yang lain. Kalau kita cermin kepada orang yang teruk lebih lebih teruk daripada kita, kenapa kita yang paling baik. Tapi kalau ada yang lebih baik, cerminan yang kepada kita, kita masih belum ada apa-apa berbandingkan kepada orang yang lebih baik kepada kita ini adalah uh, apa namanya orang yang diberi nikmat yang mungkin timbul dan uh, eh, umumnya akan timbul perasaan kasar dan juga